Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga Allah yang maha menatap Maha menyaksikan Maha melimpahkan rahmat Karunia Menggolongkan kita menjadi ahli syukur Karena jaminan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم آية 7 Jaminan Kalau kita ahli syukur Allah jamin Dengan jaminan yang tidak mungkin meleset jaminan yang tidak mungkin tak ditunaikan Allah bakal nambah nikmat jadi jangan pernah takut oleh berita apapun tentang masa depan bensin mau naik tanah mau naik mau globalisasi enggak ada yang ditakutin takut tuh satu saja kurang syukur atau kufur nikmat. Kalau kita ahli syukur, Allah jamin nambah. Tidak ada yang menggenggam semua karunia selain Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun karunia kecuali milik Allah dalam kekuasaan Allah hanya bisa datang dengan izin Allah. Dan Allah sudah janji kalau kita syukur dapat tuh tambahan. Kalau kita tidak tahu syukur robah jadi azab. Kita dengar ada seorang yang makan di pematang sawah hanya dengan garam. Nikmat karena penuh syukur. Ada yang makan di restoran bintang lima, Tetap saja tidak enak Dicabut oleh Allah Rasa syukur makanan semahal apapun Seenak apapun tak berasa Salman Al-Farisi Menceritakan sesuatu yang menarik Maaf Ini mengesankan kisah ini Sesungguhnya ada orang yang dilapangkan oleh Allah dunianya. Lalu oleh Allah pemilik langit dan bumi diambil dunianya itu. Sampai tidak punya apa-apa. Sampai tidurnya hanya di atas tikar yang dianyam. Tapi dia selalu bersyukur. Padahal dunianya sudah diambil oleh Allah. Dia senantiasa memuji Allah, menyanjung Allah. Dan ada orang lain dilapangkan baginya dunia, sedangkan orang itu ditikar anyaman, dia terus saja memuji Allah. Lalu ditanya, aku lihat engkau selalu memuji Allah. Nikmat apakah yang gerangan yang engkau rasakan? Saya senantiasa memuji Allah karena saya senang dengan nikmat yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Yang kalau itu hanya diberikan kepadaku, niscaya aku tidak akan bisa memberikannya. Apakah gerangan? Ini mata, telinga, mulut, tangan, kaki yang kalau saya saja yang punya saya tidak bisa ngasih ke orang lain maka saya bersyukur Allah ngasih mata, ngasih tangan ngasih kaki kepada orang lain itu yang tidur hanya punya tikar yang asalnya kaya diambil oleh Allah tetap bersyukur karena dia lihat nikmat yang Allah berikan untung ini tidak diambil hanya rumah yang diambil. Hanya harta yang diambil. Mata tidak. Telinga tidak. Mulut tidak. Tangan dua-duanya tidak diambil. Kaki tidak diambil. Makanya walaupun segala enggak ada. Tetap dalam keadaan syukur. Tapi banyak yang segala ada kurang. Kemarin sudah kita bahas Kunci-kunci syukur apa yang pertama? Hati yakin bahwa semua nikmat milik Allah dibagikan oleh Allah. Selain Allah bukan sumber, tapi hanya jalan sampainya nikmat dari Allah untuk kita. Apakah ada kantor yang menjamin rezeki kita? Tidak ada. Apakah ada dokter yang bisa menyembuhkan kita? Tidak. Dokter mengobati, Allah menyembuhkan. Apakah ada orang yang bisa memberi hidayah? Kalau Rasul bisa memberi hidayah, beres tuh jazirah Arab ya. Tidak usah capek-capek dakwah. Tapi yang memberi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa menentukan jodoh selain Allah? Kenapa lambat jawabannya? Jawab Oh, kalau jodoh sesuka saudara repot Ada artis cakep ditaksir oleh 500 Dan jadi semuanya repot Bagaimana kalau sejutaan Harus banyak yang kecelek ya Makanya jangan heran kalau saudara suka kepada seseorang dan orang itu nikah dengan orang lain, tidak aneh. Karena yang ngatur jodoh adalah Allah. Resep yang kedua kemarin apa? Abdul doa alhamdulillah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Abdul zikri la ilaha illallah afdolul doa alhamdulillah kehebatan alhamdulillah ada adanya sama enggak kan aja kehebatan kekuatan alhamdulillah ada hadisnya sebentar alhamdulillah tidak hanya untuk dalam kesenangan tapi dalam kepahitan juga Alhamdulillah. Di akhirat nanti ada namanya Baitul Hamdi. Suatu saat ada yang meninggal anaknya. Allah memerintahkan malaikat dan ditanya cabut nyawanya. Iya apa yang diucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ridho anaknya meninggal. Allah menghadiahkan di surga namanya Baitul Hamdi. Jadi khusus rumah bagi orang yang mensyukuri perbuatan Allah, karunia Allah dalam kejadian apapun. Imam Ibn Taymiyah mengatakan, kenapa kita harus tetap bersyukur dalam keadaan sulit? Satu, karena ilmu kita harus memahami bahwa hak Allah melakukan apa saja kepada hamba-hambanya dan sesuka Allah melakukan apapun kepada kita seperti kita punya kaos eh, kopea bapak punya kopea terserah bapak mau ditaruh di sini mau dilipat di saku terus bersin Hah, hajim ambil tisu ya terus tisunya simpan di kopea ada kucing eok eok dilempar pakai kopea terserah bapak betul kita juga terserah Allah mau diapain. Sekarang Allah mau ngasih rejeki ke dokter gigi. Rejekinya di kita. Ah, udah nggak apa-apa tinggal ke sana. Anterin tuh rejeki dokter. Ada rejeki tukang tambal ban. Ban meletus, anterin sana. Nggak apa-apa ke tukang sigrido. Suka-suka Allah, benar? Enggak boleh protes. Kenapa? Karena kita milik Allah sepenuhnya dan Allah tidak pernah zolim. Dan yang kedua, ilmu orang yang yakin ke Allah adalah hakul yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan bagi orang yang beriman pasti baik. Silakan Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wallazi nafsi biyadih la yaqdiyallahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lah walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara kana khairan lah وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له Demi jiwaku yang berada di tangannya Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan atau takdir bagi seorang mukmin melainkan akan menjadi kebaikan baginya dan hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman jika ditimpa kelapangan ia bersyukur sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya dan jika ditimpa kesempitan ia bersabar maka hal itu menjadi kebaikan baginya hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya baik dan hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika ditimpa kelapangan, ia bersyukur sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya dan jika ditimpa kesempitan ia bersabar maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Jadi orang yang husnuzon kepada Allah berbaik sangka Allah Maha tahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah Maha baik, Allah Maha adil, Allah Maha pengasih, Maha penyayang melampaui siapapun dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu persis apa yang membahayakan kita dan dunia cuma mampir sebentar saja kasih sayang terbesar adalah kalau kita bisa pulang ke akhirat ke sorga jumpa dengan pencipta kita nanti makanya semua kepahitan di dunia ini tidak ada yang berbahaya bagi orang yang beriman kepahitan itu sumber kekuatan kegetiran itu sumber ke kekuatan semua orang yang tangguh dibesarkan dalam kepahitan. Benar? Nabi Muhammad dahsyat kekuatannya dan hidupnya di tempat terus. Lahir, bapaknya sudah wafat. Lima tahun, ibunya meninggal. Itu tempaan yang tidak mudah. Waktu kecil sudah menggelap, mengembal, Maksud saya itu hadirin ya. Menggembalakan domba 12 tahun perjalanan ke Syria. Masya Allah, bukan hal yang mudah, tapi tangguh. Akar yang tumbuh di tempat yang gersang biasanya akarnya ngokoh ke dalam. Tapi di sawah akar yang tempat gembur gampang copot. Makanya saudara-saudara hati-hati nih. Yang dibesarkan dengan kemudahan, kelapangan, kenyamanan, cenderung jatuh, lemah. Lihat yang korupsi-korupsi. Kasih kedudukan yang empuk. Berapa kursinya? 22 juta. Kalau di sini berikan jojo dog saja. Tapi ini menyimpang sedikit. Tapi tadi dapat SMS katanya ah dosa nggak mau saya sebutkan. Sebutkan jangan. Harusnya rakyat tenang saja. Wakil rakyat kan sudah mewakili. Rakyat ingin eh, mobil bagus sudah kami wakili. rakyat ingin penghasilan besar sudah kami wakili rakyat ingin pelesir ke sana sini sudah kami wakili tenang saja rakyat ya ini tidak nyambung hadirin dengan ceramah kita malam ini Jadi boleh jadi menurut kita pahit padahal itu adalah cara Allah menguatkan diri kita. Dipuji, sering dipuji sepertinya enak, tapi jadi sensitif, mudah tersinggung ketika pujiannya kurang. Eh, gimana sih? Saya tadi ya lumayan. Eh, dasar jelek standarnya. Bagus kata yang lain bagus, cuman kamu aja yang ngomong lumayan. Kamu mah gak punya adab gitu karena kebiasaan disebut bagus coba kalau kebiasaan disebut jelek gimana jelek jelek gimana tadi lumayan masa lumayan gitu dengar ini penting saudara punya uang satu juta biasa satu juta UMR sejuta dua ratus cukup dipaksa-paksakan cukup suatu saat diuji oleh Allah kelapangan penghasilan tiba-tiba jadi 10 juta jadi makan juga biasa combro jadi ya saya nggak boleh nyebut ya biasa cireng naik jadi pizza Biasa bandrek jadi coca Habis juga sebulan 10 ribu, ekstra 10 juta. Suatu saat oleh Allah diambil lagi 10 juta, dibalikin ke penghasilan sejuta. Jadi tidak cukup tuh. Nurunkan ini susah. Nurunkan gaya, nurunkan standar. Neken ini tidak mudah. Pemborosan, serba ya sebetulnya nggak penting-penting amat kasur empuk. Nah kalau sudah tidur mah nggak tahu kasur empuk atau tidak. Tapi ingin yang bagus, erloji sebetulnya biasa tapi udah punya uang ingin yang mereknya mahal. 10 juta, 15 juta. Begitulah. Nanti kalau diambil jadi malu pakai erloji padahal kecepatannya sama. Dan sebetulnya ya model-model kita pakai merek yang branded itu nggak ada yang percaya. Tetap aja disangka KW3 ya. Dah lah, nggak usah centil. Mending syukuri yang ada. Setuju? Kalau diambil oleh Allah hartanya ya suka-suka Allah aja malah diambil lebih sedikit barang lebih ringan hisabnya makin banyak barang banyak urusan tapi dulunya mobil bagus banyak riaknya banyak pamernya stresnya takut kegores belum pertamaxnya ah dah saudara ingat kisah tobat kemarin dah ya nah, ingat-ingat aja yang kemarin seorang suami yang tobat ibu saya mau tobat beneran pak bener bu maaf kalau diulangi-ulangi jangan nih ya. bener bu aduh alhamdulillah pak itu yang ibu tunggu-tunggu siang dan malam bu bantu bapak mau tobat dibantu sepenuhnya nah Rumah kita kan lima Rumah empat, villa satu Sebetulnya yang empat ini bu ya, Hasil korupsi Rumah yang asli Bapak jujur itu waktu di perumnas itu Jadi ini mau Bapak pulangin semuanya Ibu dengan Bapak nanti pindah ke perumnas ya Langsung si Ibu meriang ini mobil di garasi ada singa ada maung yang ada kui kijang ada panter kebun binatang tapi semuanya hasil korupsi bu cilaka kendaraan yang paling bersih itu itu yang motor tua dulu waktu baru nikah itu halal nanti kita naik itu lagi ya kalau hujan mah pakai jas hujan aja dulu juga nggak apa-apa. Alah tobatnya menyiksa sekali <laughs> pak. Justru makin sederhana makin nyaman. Susah sombongnya, benar? Nggak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Dan tidak diminatin maling. Maling juga prihatin, betul Nanu dipaling nah dia. Malah bisa jadi dia tobat dan sedekah. Dan ringan hisabnya. Jadi jangan berburuk sangka kalau Allah ngambil pangkat, ngambil jabatan, ngambil harta, boleh jadi menurut kita diambil padahal menurut Allah diselamatkan. Tidak ada yang jelek takdir Allah bagi yang beriman. Dipuji dengan dicaci, kalau orang biasa dicaci, itu pujian udah nggak ngepek. Kalau orang biasa dipuji, cacian tuh luka. Benar? Tiga. Yang ketiga, Ashkarukum lillah askarukum linnas orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling mampu berterima kasih kepada manusia nah <coughs> ini penting kita tuh masih mental fakir miskin Senang sekali kalau kita dikasih. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi mental orang nggak punya ya begitu. Coba lihat, lihat perhatikan ya. Wajah orang yang meminta-minta dengan wajah orang yang memberi, prihatin ningsih yang mana? Eh, prihatin yang mana? Persahaban kan. Aduh, lapar kan. Orang yang ngasih Nih Jadi memang kalau kita sukanya Dikasih Raut muka kita tuh raut Ya, ya raut duafa lah Padahal Islam jelas Tangan di atas Lebih baik daripada tangan di bawah Oleh karena itu Kalaupun ada orang ngasih ke kita kita harus berupaya nih ngebalas. Siti Aisyah kalau diberi nggak pernah nggak ngebalas. Memang pemberian itu ada tiga tingkatan. Misalkan majikan memberi kepada pembantu. Ah itu mah nggak usah pasti dibalas doakan aja ya. Guru ngasih ke murid, ya alhamdulillah mau ngebalas bagus, tapi itu udah lumrahnya. Bos ngasih ke karyawan, tidak perlu karyawan ngasih lagi ke bos yang lebih tinggi udah itu. Walaupun boleh. Ada juga <coughs> memberi ke orang tua. Ada yang memberi ke yang setara. Nah, kalau kita diberi oleh orang kita sudah lebih tua lebih mampu balas kalau kita punya balas termasuk yang setara balas yang kesini sering nebeng tiap malam Jumat dibonceng oleh teman sudah Alhamdulillah Allah memudahkan urusan saya ke pengajian Darut Tauhid rezeki yang tidak disangka-sangka Tiap malam Jumat saya dibonceng. Ya itu rejeki. Tapi harus ada upaya pembalasan. Eh, maksudnya eh, balas budi. Ya. Ini budi saya minta maaf ya. Kalau udah masalah hutang pasti budi disebut-sebut. Ya, balas budi dan hutang budi. Balas. Gimana caranya? Sudah sering disampaikan. Usahakan. Sewaktu-waktu kumpulkan uang, beli bensin. Walaupun kita harus ngurangin makan full tank, gak apa-apa. Tapi kan dia kebeli gak apa-apa. Allah nggak akan berkurang pemberiannya bagi orang yang senang balas budi. Nggak bisa beli bensin, cuci motornya. Nggak bisa nyuci motornya, pijitin orangnya. Pokoknya balas ini logika sederhana ya. Saya mohon maaf kalau cerita ini. Kang, saya pinjam motor. Ada apa? Ini anak saya harus diantar ke puskesmas. Iya boleh. Nanti jam 11 saya kembalikan. Insya Allah. Hati-hati ya. Peleng. Dua hari. Tiba-tiba motor sudah bersender di pinggir rumah. Gak bilang-bilang bensin habis motor kotor rantai putus spion hilang jok copot coba itu saudara mau ngomong apa saya sudah menduga perkataannya amit-amit tujuh turunan gak akan dikasih pinjam lagi mungkin marah orang bandingkan dengan kang maaf ya saya mau pinjam motor ada apa anak saya perlu diantar nih ke dokter pakai aja pas pulang nih menjelang duit sesuai dengan waktunya motor jadi bersih rupanya dia sempatkan ke salon motor dilihat bensin full tank dilihat lagi ini tulisan ganti oli coba apa kata kita Hah? Kang jangan suka ragu-ragu kalau mau perlu-perlu tuh udah sok aja anggap aja motor sendiri lebih sering pinjam <laughs> lebih baik eh ini serius hadirin kita suka salah sih kita menganggap rezeki itu dapat kebaikan justru rezeki kita tuh membalas kebaikan kalau hanya mendapat kita jadi turun wibawanya. Orang yang sering mendapat tuh izahnya turun kemuliaannya, muruahnya juga turun. Makanya kalau saudara jadi pejabat banyak di ini saya ada sebuah cerita ceritakan jangan ya. Ini beginilah nasib orang-orang yang penasaranan cerita. Tapi ini rahasia, apalagi ah karena ada seseorang di rumahnya itu ada potret-potret para pejabat, orang-orang berpangkat. Tapi orang ini, <laughs> inilah orang-orang yang bisa dibeli oleh duit. Tinggal dibeliin mobil, dibelikan handphone, kasih deposito, udah lewat itu. Udah nunut saja. Kalau kita diberi, kita nggak balas budi, nggak impas, hutang budi itu paling tidak enak dan orang bisa dipenjara oleh hutang budi, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau saudara jadi aparat, jadi pejabat, jadi apa, jangan nerima, saudara dipegang oleh dia. Iya, itu para cukong-cukong tahu siapa yang diakabri kepolisian, akabri darat, apa yang prestasinya bagus, dia tahu. Dia bidik. Kalau dianya tidak kuat iman, terus yang berprestasi dikasih bekal Tabungannya dikasih, istrinya dibeliin tas, anaknya dibelikan handphone. Katanya begitu. Terus sampai hutang budi. Belum apa? Oh TV, kirim TV. Motor, kirim motor. Mau oh, ke luar negeri, ongkosin, bekelin. Ah. Udah. Tolong itu usaha saya ada yang ganggu. Siap? Gitu. Mau pangkatnya setinggi apapun kalau utang budi di telapak kaki Benar? Balas tuh budi. Maksudnya balas budi. Pakai tuh jadi kasihan Mas Budi. Maaf Pak Budi. Balas. Jangan suka minta-minta. Ya. Walaupun otot kawat tinggi semeter meter, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, sini pistol, sini borgol, sini jengkol. Plit, begini udah nggak ada harga tuh. Mau segagah apapun itu aparat udah minta-minta, udah lewat. Benar? Konektur aja yang ngasih uangnya. Oh, sing cilaka sih Waktu ngadapnya begini. Iludahinnya nggak tahu kan? Jangan minta-minta. Baru berkunjung ke ulama. Ada seorang ulama, beliau sendiri tidak mau disebut ulama karena tapi yakin 21 kali ibadah haji tanpa uang dan tanpa minta-minta. Hakul yakin kepada Allah. Yang penting berbuat kebaikan kepada orang yang baik maupun yang tidak baik itu amalannya gak mau minta-minta ada seorang mubalik juga pantang beliau bukan hanya pantang minta pantang minta, pantang minjem cukup dah Allah maha kaya penjahat aja dikasih <laughs> rezeki masa yang minta sama dia nggak dikasih benar wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka mulai sekarang jangan minta-minta, jangan berharap dikasih oleh orang. Di sini juga jangan ngarap-ngarap Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dari dulu juga nggak rewel, beres aja kan? Saudara minta jadi orang tidak? Halo? Jawab. Coba kalau saudara jadi kambing kita tidak minta beres jadi orang. Saudara minta rambutan, maksudnya berambut. Beres, beres, beres. Tanpa banyak minta beres, benar? Sekarang pikirkan apa yang saudara minta dengan yang datang. Banyakan mana, bagusan mana. Yang saudara minta atau yang Allah beri. Hah? Benar? Menghinakan diri sendiri. Kalaupun suatu saat ada orang memberi, kita tidak minta-minta, itu Allah yang ngasih. Sepanjang kita tahu ini bukan maling, ya kan? Kalau kita udah jelas dia copet, rezeki kita disangka, enggak, itu mah cobaan ya. Saya nyopet dua air ini buat kamu satu. Cobaan, tolak. Tapi kalau bersih, tidak ada harapan, itu rezeki dari Allah. Terserah saudara mau dikasihin lagi atau tidak. tapi balas setuju tok tok tok ibu iya saya mau pinjam coetnya boleh bu ada apa memang itu suami saya senang karedok ya boleh Plong, mungkin istrinya yang tadi nih seminggu coet tidak pulang Ketika pulang sudah tergeletak di tempat motor tadi Dalam keadaan cuet kotor Retak Dan mutunya ngecilin Kapok Bandingkan dengan Bu pinjam cuet. Ya Menjelang Abi eh, ini habis sholat duhur datang tuh cocok dengan waktu Ibu terima kasih cuetnya ya. Alhamdulillah dilihat cuek bersih sekali disikat dipoles kemilau mutunya juga pakai pita wah jarang ngembaliin kayak gini saya juga belum tentu kayak gini dan yang lebih mengesankan di samping coet itu itu lumayan bu apa ini karedok satu lodor besar karedoknya tuh segar sekali ya kemudian bumbunya tuh mantep. di atasnya bawang goreng kering bahkan empingnya juga ya sini kerupuk <laughs> sudahlah itu cita-cita kita sama-sama ya coba Ustaz Roni kalau ada yang mulangin gitu apa kata Ustaz Bu tidak usah ragu-ragu ya mau pinjam coet, kulkas, apa saja secara manusiawi begitu kita berterima kasih aja pelit minimal terima kasih dan terima kasih itu sing dalam pernah ada seorang cucu diberi uang oleh neneknya cucu sini sayang nih hah segini nek eh kamu kecil-kecil nggak tahu syukur siapa yang ngajarin kayak gini ibu ibu kan kalau dikasih oleh bapak ah segini pak gitu nah balas kebaikan orang setuju Jangan pengen gratis kalau saudara mampu. Kalau saya umum, jangan suka ngeles. Kebetulan yang jaganya rada ngantuk, langsung kalau yes. Ada yang begitu. Kenapa wajah saudara seperti yang menjiwai? Eh? Kenapa sih ke WC umum gak mau bayar? Iya bayangkan ah, kalau WC umum ini waktu saya di sana aja udah ada 20 orang. 20 kali 1000 udah 20 ribu sejam dia berapa penghasilannya sehari dia bisa kaya loh kenapa mikirin urusan dia ya kita udah ke WC coba kalau nggak ada WC mau gimana sepanjang jalan ya kan ngelotot terus ya harusnya ya Allah Alhamdulillah ketemu WC umum makanya orang yang paling sering melihat manusia bahagia adalah menjaga WC umum dia bisa melihat jelas tuh sebelum dan sesudahnya ya kan Bapak kenapa bahagia sekali syukur ke masjid nih ya syukur saudara Alhamdulillah masjid enak udara bagus mengalir sirkulasi benar cahayanya bagus benar ini bayar loh listrik ya tes tes Bismillahirrahmanirrahim tes jelas 200 juta hadirin sound systemnya ini hasil wakaf dari jamaah kita dengar enak, kita lihat enak, udara enak, segar, ilmu dapat sedekah tetap seribu itu urusan saudara dengan Allah ya terserahlah saya nggak mau ikut campur yang jelas bersyukur nikmat nggak syukur azab gitu tapi tidak kita terlalu suka menerima ini penyakit kurang jadi kalau kita kerasa kenapa saya ilmu kurang, bahagia kurang, ketenangan kurang, rezeki kurang, boleh jadi syukurnya yang kurang. Saya pernah ingat guru matematik nggak? Ingat ah saya. Justru itu ah. Saya tuh paling sebel sama guru matematik ini. Saya pernah dilempar kapur loh. Untung saya gini nggak kena. Tapi hati saya terluka. Wallah. Padahal dia sekarang direktur bank jasa guru matematik. Yang diingat kapur yang nggak kena. Kufur nikmat. Ya saya berharap guru-guru saya dapat pahala terutama ada guru ngaji dulu di Masjid at Ingat sebelum pisah Mas Kim. Apapun yang terjadi, sesuatu sesulit apapun ingatlah selalu kepada saya. Sebutlah nama saya sebanyak-banyaknya. Namanya Mas Sabar hadirin. King sabar, <laughs> sabar. Maksudnya gitu ya. Aduh, mudah-mudahan beliau dapat pahala. Tapi kita jarang tuh ingat kepada yang berbaik, yang sudah berjasa, yang sering kita ingat, yang bakal kita harapkan dapat sesuatu dari dia, ya kan? Ini jeleknya kita. Kita teleponin orang-orang yang kira-kira bakal ngasih uang, yang udah ngasih hmm, nggak diingat-ingat. Makanya maaf-maaf saja. Kalau orang ingin selalu dapat karunia dari Allah, kata kuncinya adalah senanglah berterima kasih. Fokus ke orang tua terima kasih jangan suka pelit jangan hitung-hitungan orang tua kalau hitung-hitung es kamu hari ini nyusu sudah setengah liter tidak ya, hitung-hitungan orang tua sakit beliau nggak punya baju ganti anak asal pakai baju mau sekolah ngutang benar kita Ya kalaupun ada hitung-hitungannya tapi usahakanlah. Tapi tidak hanya harta tentu. Perhatian, doa. Kepada guru terutama guru yang menjadi jalan hidayah taufik penting ini kita bisa sholat lewat siapa Duh saya berharap benar Allah memberikan pahala ke guru guru ini. Karena syariatnya lewat beliau-beliau lah bisa kenal Allah syariatnya. Tapi guru-guru yang ikhlas itu suka gak mau dibalas lagi. Malah suka menyembunyikan diri, dikirim pulsa aja nggak mau. boro-boro dikirim handphone dikasih pulsanya aja jangan masih ada padahal beliau terus nasehatin nggak ada hitungannya di luar negeri terus meng SMS panjang ulama tuh begitu mau dikirim pulsa oh sekuat tenaga nolak ya kita paksa aja sebagai tanda syukur tapi jelas beliau-beliau tidak ngadep-ngadepin ayo Periksa siapa aja yang berjasa kepada kita. Minimal doa. Dan kalau doa tuh yang bagus, khusyuk, ya. Dan tidak usah diberitahukan. Pak, impas. Tadi malam saya doakan Bapak supaya lunas hutang. Doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan jauh lebih mustajab tapi nanti dia tidak tahu saya balas budi Allah tahu dan mudah bagi Allah memberitahu terakhir atau ini minggu depan aja satu lagi sebetulnya tapi ini panjang tanggung kalau ini waktu cuma tinggal 14 menit. Minggu depan lagi. Oh, insya Allah minggu depan saya malam Jumatnya di Masjidil Haram. <clears throat> Jadi mungkin ikut mendoakan dari sana saja ya. Berangkat hari Selasa. Ada aja rezeki. <clears throat> Sendiri sebagai ikhwan yang ke sana, enggak dengan jamaah, tapi saya pikir saya ingin punya teman di sana selama seminggu ingin belajar siapa ya Allah yang sekarang bagian yang belum ke sana eh langsung terbayang Ustadz Suhud diam-diam Ustadz mimpi apa beberapa hari ini oh saya mimpi azan A azan di mana azan di masjid yang besar sekali ngepas dah ya kalau gitu insya Allah berangkat umroh gitu kalau Allah mau ngasih ya halo pengen diajak kan <laughs> tapi saya justru nggak ingat kepada saudara tuh ini nggak <coughs> ya Allah sudah mau ngundang bukan saya yang ngajak hakikatnya Allah yang ngundang ya kan diirhamkan kepada hambanya ingat diajak visa dapat password sudah selesai insya Allah tinggal berangkat begitulah kalau Allah mau banyak jalannya ya jadi kalau mau berangkat ke tanah suci perlu pakai uang tidak perlu pakai uang tidak Hah? perlu pakai pesawat kata Ustadz Fuad yang lebih perlu pakai pesawat Pak sekarang naik uang nggak nyampe yang paling perlu berangkat umroh haji itu cuma satu undangan Allah kalau Allah udah ngundang Allah yang ngongkosin gimana aja caranya ya tapi kita nggak punya uang emangnya Allah terpengaruh kita nggak punya uang terus nggak diundang yang bikin gak punya uang juga kan Allah. Ya, Allah tidak terikat oleh apapun. Seperti yang mau jodoh. Tapi saya oh, udah kepala empat. Memangnya Allah pusing dengan hambanya yang berkepala empat. Eh, um, kepalanya satu ya. Tapi umurnya kepala empat. Tetap wae ada jodohnya. <clears throat> Iya kan? Tapi saya kulitnya hitam. Justru calonnya senang yang hitam. Udahlah urusan Allah lah. Penting mah soleh, solehah Setuju? Setuju tidak nih? Jadi jangan suka membatasi karunia Allah. Ah, saya mau orang kecil, ah, sepatu juga nomor 36. Nah saudaraku sekalian mudah-mudahan ada hikmah Askarukum lillah Askarukum linnas Tidak akan termasuk orang yang syukur ke Allah yang tidak bersyukur ke manusia. Kalau orang berbuat baik, sekuat tenaga balas kebaikannya. <clears throat> Minimal sama, syukur lebih baik. Kalau nggak sanggup ucapan terima kasih yang tulus, doa jazakallahu khairan katsira. Dan banyaklah doakan di tempat yang tersembunyi tidak ketahuan siapapun, tapi Allah pasti tahu. Terima kasih hadirin. Kita sudah membagikan dari 9000 kartu XL 7000 sudah tersebar. Yang aktif baru 3500. Sayang kalau saudara aktifkan itu setiap hari minimal dapat lima kiriman Quran, hadis dan itu menambah. Saya juga senang tuh. Oh, ini hadis ya, betul? Walaupun kita belajar tapi ah ini hadis dan ada terdokumentasi. Saudara, bagi yang sudah dapat kiriman kartu XL kemarin komunitas kalau bisa aktifkan. Ini ada 3000 selembaran yang saudara bisa dapatkan. Kalau saudara mau kartunya gratis tinggal minta ke SMS Tauhid di belakang sana ya Insya Allah gratis saja nah sesudah itu ingat teori yang tadi akankah hidup saya selalu gratisan di mana kehormatan dan harga diri ini memang teknik ya bagi yang sadar hadirin yang nggak sadar mau tetap pengelas ya, ya tapi udah nggak akan tertukar takdir ya yang pelit mah pelit aja apes ya terima kasih nanti dapatkan ini oh ada lagi pun kan buku di kamar lima us Oh terima kasih saudara yang menyimak lewat saling sapa ini live ya di seluruh dunia bisa menyimak acara ini Walaupun kita tidak bisa nyewa satelit. Nyewa satelit untuk MKTV harganya 85 juta per bulan. belum kebayar. Tapi ada jalan lewat saling sapa ini. Sehingga di penjuru tanah air maupun dunia bisa menyimak yang nonton. Ya, Bisa lewat Blackberry. Kalau saudara jauh, Nux gitu ya, itu ya, diinstal. Itu MKFM ada di sana. Kalau saudara pakai Android, di Winem ada di sana atau shortcast atau apa ada mana bukan yang ini ya e, sudah dicetak yang baru tuh e, kiat mengendalikan amarah dan tujuh eh lima us yang seperti ini e, di luar ada saudara kalau memerlukannya yang kira-kira ingin bisa mengendalikan amarah sudah ada bukunya <coughs> masa nggak boleh sebutin harganya infaknya kan yang yang itu jual belinya atau gimana sebaiknya tidak disebutin pokoknya korting buat yang kita ya. <laughs> ini jadi untuk yang ikut pengajian malam Jumat eh, silahkan dapatkan dengan harga yang jauh untuk pengganti biaya cetaknya, infaknya. Jadi jangan diniatkan jual beli sajalah karena ini niatnya untuk infak SMS tauhid. Setuju? Saudara infak dan saudara dapat buku. Gitu kan? Cocok nggak gitu? Ini ada dewan fatwa yang dua. <coughs> Begitulah niatkan infak 6 ribuan dan saudara dapat hadiah buku. Sederhana kan? Jadi jangan niatkan jual beli karena memang dananya juga dipakai dakwah. Ada lima kiat dan lima us agar hidup ini Allah yang ngurus sehingga tidak terjerumus sepertiga. Ya. Begitulah hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tolong doakan bulan depan kelihatannya akan ada beberapa tugas. Kalau saudara punya saudara di Jerman dan Belanda, insya Allah uh, berangkat tanggal 12 selama 10 hari di Jerman dan Belanda. eh, Mudah-mudahan kalau ada grup yang perlu didakwahi di sana, niatnya dakwah ke sana, ya, dan nengok. Eh, sekarang mungkin ada yang sedang menyimak silakan saja dimanfaatkan kesempatan saya hadir ke sana kalau ada yang perlu <coughs> untuk dakwah <coughs> di sana terima kasih hadirin sekalian mudah-mudahan ada hikmahnya oh terakhir jangan lupa besok silakan datang ke pesantren ini hari Sabtu besok Sabtu besok Sabtu bukan besok Jumat hari Sabtu malam minggu silakan kumpul di sini dan pagi harinya kita akan eh, menengok menengok Eko <clears throat> eh, Pesantren. Ada tiga cara sampai di sana, bisa bersepeda, bisa jalan kaki. Nanti jalan kaki didampingi SSG, nggak, nggak lama. Kemarin yang anak-anak SMP itu jalan kaki sampai ke sana. <clears throat> Ada juga naik angkot, ya yang naik angkot nanti dibantu oleh DPU untuk sampai ke sana yang jalan kaki sekitar satu jam sampai sana kalau naik sepeda tergantung ya ada yang lama tuh telentangnya ya <laughs> para pemula tuh <laughs> kalau pertama bersepeda begitu ya pas nanjak berhenti terus telentang memang itu yang paling enak katanya seperti <laughs> segar silakan manfaatkan di sini disediakan sewaan sepeda-sepeda bagi saudara yang perkiraan yang sudah siap itu sekitar 200 ya 200 teman-teman yang mulai belajar bersepeda termasuk saya gitu belajar baru lagi banyak salah seorang pimpinan di pesantren ini eh, pertama kali bersepeda keluar kencing batu tuh baru pertama kali batu keluar ya macam-macam ada yang alergi biasa bersin-bersin sekarang bisa tahan Alhamdulillah saya biasanya sariawan dua minggu susah sembuhnya tapi sesudah rutin bersepeda Alhamdulillah daya tahan rasanya menjadi lebih baik dengan pertolongan Allah bukan dengan sepeda ya tetapi eh, ini merupakan penghematan. Maaf saya tambahkan hasil penelitian dari Cimahi sampai ke kota Bandung kalau naik mobil kalori digunakan oleh supir 200 sampai 400 kalori habisnya. Kalori BBM 18.000 rupiah 4 literan. Kemudian belum parkir Terus waktu 45 menit sampai 1 jam tergantung kemacetan. Kalau naik sepeda dari Cimahi sampai kota Bandung 20 menit. Kalori sama eh, 200 sampai 400 kalori habisnya dengan nyopirin dan BBK bahan bakar karbohidrat atau BBS bahan bakar sangu ya. Itu cukup nasi uduk dan yang nyepi juga nasi uduk juga kan? jadi jauh lebih hemat kita memang akan membudayakan naik sepeda beberapa teman-teman yang ke kantor naik sepeda jauh sekarang lebih baik dan Ustadz Zuhud imam kita ini juga naik sepeda ya pasti saudara heran bagaimana dalam keterbatasan melihat bisa naik sepeda itu urusan beliau ya yang jelas nanjak sudah sampai sekarang alhamdulillah.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 Allah maha mengetahui apapun yang kamu lakukan Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi. marilah kita beristighfar hadirin. Kita belum tentu hidup besok. Kalau besok kita sudah dikubur, berarti hari ini hari terakhir kita. Siapkah kita mati dengan membawa dosa sebanyak ini? Kalau malam ini malaikat maut mencabut nyawa kita, Berarti sholat isya tadi sholat terakhir kita. Mudah-mudahan takdir kita bisa berkumpul di rumahnya ini. Menyiapkan kita kapanpun kita akan pulang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر Astaghfirullah sambil dibuka lembaran-lembaran masa lalu kita. Istighfarlah hadirin. Rasulullah seratus kali sehari bertobat. Padahal beliau tanpa dosa. Allah maha tahu pengakuan setiap hambanya. Ingat-ingatlah lembaran kelam kehidupan kotor yang pernah dijalani istighfar yang, yang selama ini hidupnya musrik menuhankan dunia menuhankan nafsu menuhankan syahwat menuhankan manusia Istighfar yang hidupnya selama ini munafik. Hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Hanya sibuk ingin dilihat, dipuji manusia. Padahal di dalamnya banyak aib, nista. Istighfar yang masa lalunya kotor. Ingatlah dosa yang dilakukan tubuh ini. Tidak ada yang tersembunyi. Allah melihat segala-galanya. Akan ada saatnya nanti aib kita dibuka. Dan orang lain pun tahu siapa diri kita. Kecuali kalau Allah menghapuskan istighfarlah saudaraku. Amat berat hidup kita jikalau aib-aib kita dibeberkan oleh Allah. Istighfar yang pernah mendekati zina yang matanya kotor yang tubuhnya kotor Allah tahu persis yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi Istighfar yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang air susu dibalas air tuba. Yang tidak pernah peduli pada orang tuanya. Yang kikir. Istighfar hadirin yang pernah memakan harta haram. Minuman haram Makanan haram. Allah tahu apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang mengalir di darah kita. Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullah وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحمد لله رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا الله Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سخرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya allah jadikan siapapun yang engkau hadirkan yang engkau tahu menyimak ini menjadi hamba-hamba yang engkau ampuni seluruh dosa hapuskan aib kami ya rabb Sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani Sehitam apapun masa lalu kami Sekotor apapun tubuh kami ini Sebusuk apapun hati kami Senista apapun aib-aib kami Ya Allah ampuni ibu bapa kami Allah gfir lana wali walidina warhamhum Kama rabbawna sigara. Sayangi orang tua kamu, ya Allah. Bagaimanapun keadaannya Kami mohon sayangi ibu bapak kami Berkahi sisa umurnya Jadikan husnul khotimah penghujung ayatnya Lapangkan kubur Jadikan ahli surgamu ya Allah Wah yang maha baik Kabulkan doa kami Jadikan kami anak yang tahu bakti Balas budi yang ikhlas Ya Allah Ampuni guru-guru kami Para ulama Yang menjadi jalan darimu Kami mengenalmu Mengenal Islammu mengenal jalanmu ya Allah berkahi semua perjuangan jadi karena pahala apapun yang kami peroleh mengalir untuk guru-guru kami ya Allah sayangi keluarganya keturunannya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah. Keluarga yang mencintaimu lebih di atas segalanya. Yang mencintai Rasulmu. Mencintai berjuang di jalanmu. Rob, jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي Ya قيوم برحمتك نستغيث Hadirin bagi yang masih ingin doa, pasti Allah mendengarkan. Pasti Allah memperhatikan. Allah senang kepada apa yang menengadahkan tangan. Allah malu jika jikalau tidak mengabulkan. Doalah saudaraku, doa bisa merubah takdir. Amin ya Allah. Ya Allah. Rabbana Ya Allah tolonglah kami ya Rabb Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy min amrina rasyada Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah berikan jodoh yang terbaik pilihanmu bagi yang menantikannya. Bukakan jalan keluar ya fatah bagi yang sedang dihimpit masalah. Ya Gwani bukakan pintu rizki yang halal berkah. Lepaskan dari hutang piutang ya Allah. Ya Allah berikan ilmu manfaat. Berikan nikmatnya ibadah Istiqomah Allahumma marjukna istiqomah Ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah, tolong saudara kami yang teraniaya dimanapun, yang sedang ditimpa musibah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian mudah-mudahan takdir ini ada hikmah manfaatnya. Doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh